Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa dalam acara talkshow spiritual bisnis dengan tema berbisnis dengan hati. Dan alhamdulillah pemirsa sekalian pada hari ini kita menghadirkan dua sosok spesialis yang sangat strategik, unik, dan perlu kita jadikan sebagai bahan dialog bersama. Yang pertama kita hadirkan Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang terkenal dengan Agim. Dan yang kedua kita hadirkan Bapak Hermawan Kertajaya. Beliau adalah The Great Master. Alhamdulillah saya juga sering ketemu dan semoga nanti kita akan bisa membahas detail berbisnis dengan hati insya Allah. Dan kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau Agim yang akan membahas bisnis dengan pendekatan zikir, fikir, dan ikhtiar. Silakan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, andai kata tujuan sudah ditetapkan, sepelan apapun kita bergerak, insya Allah merupakan satu kemajuan. Tapi bagi orang yang tujuannya tidak tetap, segigih apapun bergerak bisa jadi menuju kehancuran. Oleh karena itu kalau kita berbicara bisnis, itu tergantung tujuannya apa. Ada yang tujuannya hanya uang, ada tujuannya kepuasan, tapi kalau maaf, kalau sebagai seorang muslim, paling tidak ada tiga tujuan yang harus kita pahami sebagai manusia yang diciptakan Allah. Satu, kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadikan segala aktivitas kita menjadi ibadah. Berarti bisnis bagi kita adalah ibadah. Bukan semata-mata mencari uang. Yang kedua, tugas hidup kita adalah menjadi khalifah. Kita diberi kesempatan hidup di dunia satu kali kita harus berkarya seoptimal mungkin sehingga saat kematian kita kelak adalah puncak kita berkarya dalam hidup ini yang bermanfaat bagi peradaban manusia mensejahterakan diri dan mensejahterakan orang lain dan tugas kita yang ketiga kalau dalam bahasa agama disebut dakwah Artinya, apapun aktivitas yang kita lakukan harus menjadi bagian pencerminan pribadi-pribadi yang menjadi tauladan dalam kebenaran. Ini penting, ibadah, khalifah, dakwah. Saudaraku, ada orang yang sibuk dengan judul membanting tulang mencari sesuap nasi. Ini rugi. Sudah tulang dibanting, hanya sesuap yang dicari. Imam Ali juga pernah mengatakan, maaf ini, barang siapa yang memang kesibukannya hanya mencari isi perut, maaf, derajatnya sebetulnya tidak jauh beda dengan yang keluar dari perutnya. Saya mohon maaf ini. Kalau hanya mencari makan, apa bedanya dengan kambing? Kalau hanya sekedar mencari uang, garong juga mencari uang. Maka kita harus tahu bahwa kita tidak disuruh mencari uang. Yang disuruh itu menjemput rezeki. Karena tiap makhluk sudah disiapkan rezekinya masing-masing. Jadi kita tidak kalau mencari itu ada peluang tidak ada, tapi kalau menjemput pasti ada. Maka itulah sebabnya saya bisnis tidak cemas sama sekali dengan rezeki, dengan gaji karyawan, sebanyak apapun karyawan, termasuk yang cacat. Kenapa? Karena setiap orang sudah ada rezekinya. Mencari istri itu belum tentu punya istri. Tapi menjemput istri pasti sudah punya istri. Kecuali yang mencari yang lain Nah, Ibu Bapak sekalian, ini penting, penting. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Sehingga saya mohon maaf kalau saya mengambil dari sudut kacamata Islam yang saya pahami. Maaf Pak Hermawan Kartajaya. Eh, dari Surabaya ya. Harusnya Kartajaya ya. Eh, Orang apa-apa ya. <laughs> Jadi seorang profesional, cirinya sebetulnya hanya dua profesional muslim itu. Satu, di dalam mencari, dia sangat menjaga nilai-nilai. Kejujuran, tepat janji, etos kerja. Sehingga kalau dia mendapatkan uang, maka dirinya lebih bernilai dari sebanyak apapun uang yang didapatkan. Karena dia mencari itu adalah untuk membangun nilai-nilai. Dalam mencari nafkah, dalam tanda kutip menjemput rezekinya dia sangat menjaga sehingga terbangun nama baiknya sehingga dia tidak pernah takut kehilangan apapun mau pensiun mau uang habis tidak ada masalah karena bukan itu yang dia cari tapi nilai-nilai kalau dia uangnya banyak dirinya lebih kaya daripada uangnya kalau maaf kalau koruptor uangnya banyak rumah berharga mobil berharga E, tanah berharga yang tidak ada harga ya dirinya ya makanya minta-minta segala dicolong ini maaf tidak boleh tersinggung kecuali koruptor ya Bayangkan ada orang yang mencari, dia dapat dunianya, tapi dia tidak dapat dirinya. Makanya dia takut sekali kehilangan topengnya itu. Karena itu yang dia anggap sukses. Kenapa orang takut turun dari jabatannya? Karena itu topeng dia. Jadi kalau orang bersembunyi di balik topeng, takut diambil topengnya. Tapi kalau orang membangun dirinya, dia tidak pernah takut kehilangan apapun. Maka orang-orang yang pecinta dunia takut lihat saingan. Kenapa? Saingan adalah saudara kita juga. Tanpa saingan hidup kita tidak bermutu. Persaingan itu karunia Allah agar bisa memompa kemampuan optimal kita. Saudara mau balap karung sendirian? Tidak bermutu. Walaupun juara umum. Balap karung dengan TK Walaupun juara dunia tetap tidak ada harga karena lawannya TK. Tapi balap karung dengan petarung tangguh, kita juara kelima tidak ada masalah, tapi kita sudah memompa kemampuan optimal kita. Nggak ada urusan. Pesaing tidak akan mengurangi rezeki kita. Kalau kita bertarung dengan keyakinan Allah yang membagikan rezeki. Nikmat punya pesaing itu. Partner. Tidak bisa jadi pahlawan kalau tidak ada penjahatnya. Betul tidak? yang jadi masalah siapa yang jadi penjahat itu. mencarinya menjaga nilai nama terbangun kehormatan harga diri sehingga pensiun tua mutasi tidak pernah berkurang kemuliaannya karena melekat pada dirinya kekayaan pribadinya kalau sudah dapat seorang profesional yang baik yang berhati nurani adalah dia distribusi maka disebutnya oleh Nabi Muhammad khairun nas anfa'hum linnas sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat